Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, eh, Buya, saya mau bertanya. Uh, mau bertanya. kan. Uh, bagaimana caranya agar kita diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah dan gimana juga kiat-kiatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah itu ada hubungannya dengan keyakinan akan sesuatu yang kita istiqomahi. Kalau kita melakukan sesuatu dan kita punya keyakinan bahwa sesuatu tersebut ada buahnya, ada hasilnya, maka di situ akan muncul istiqomah. Kalau orang melakukan sesuatu tidak tahu tidak sadar ada buahnya atau tidak nggak bisa istiqomah urusan dunia dulu kita perhatikan orang berangkat kerja di sebuah pabrik mulai jam 7 berangkat sampai jam 4 setiap hari istiqomah itu sepeda yang biasa dipakai kerja itu kalau ternyata dipinjam sama orang nggak ngomong marah dia ini saya mau berangkat kerja dipakai sepeda nggak ngomong-ngomong dia pengen istiqomah karena dia yakin bahwasanya setiap akhir bulan dia dapat gaji. Coba sedikit ada keraguan bahwasanya kayaknya bulan depan nih bos nggak bisa gaji. Atau bahkan omongan benar-benar kayaknya nggak digaji, nggak datang sudah. Jadi pertama masalah keyakinan yang perlu dibangun. Yakin. le iman itu. Sehingga bersama kurangnya istiqomah berarti kurangnya keyakinan. Berarti yang perlu kita bangun adalah keyakinan. Yang kita lakukan ini karena Allah akan membuahkan pahala keridhaan Allah subhanahu terus dipacu. Karena diajak bicara kamu yakin bahwasanya ada surga neraka yakin, cuman yakinnya itu ya lemah. Yakin. Ada orang cerita saya bangun malam kok susah anu. Pakai beker susah. <laughs> kurang yakin. Dijamin kurang yakin. Bukan karena nggak bisa bangun malam, Bangun malam jam 3 itu susah. Bangun. Katanya beker nyala tetap saja. Gede, betul. Alah, alah. Nggak. Itu. itu kurang yakin itu. bener, Enggak. Coba sekarang dirubah. Nanti malam kalau kamu jam 3 bangun dibagi kasih duit 10 juta. Bangun enggak kira-kira? Melek langsung itu. Atau cari sebab suruh bilang temannya, "Eh, tolong nanti malam bangun ya. Kalau enggak bangun gebyur air." Mesti gitu. Tapi urusan salat enggak ada orang ngomong minta digebyur. Karena kurang yakin bermasalahnya. Baik setelah kita bangun keyakinan nggak cukup. Karena keyakinan itu nanti kadang tertutup. Oleh sesuatu yang sifatnya ajil di dunia ini. Yakin ada pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tertutup oleh sesuatu yang sifatnya duniawi. Misalnya apa? Dia ingin istiqomah pengajian ini hebat, luar biasa ini. Yakin pahalanya gede, berita-berita dari hadis Nabi bahwasanya malaikat mendoakan rahmat semuanya, makhluk di laut mengistifarkan Tahu. Keyakinan ada, tapi ketutup urusan apa? Eh, ini untung nih bisnis kesempatan, gak ada lah. Ini se sekali dok, ini kesempatan nih. Orangnya datang dari jauh, dia membawa barang dagangan ini. Oh gitu ya? Gimana ya? Iya, minggu depan ada lagi pengajian nih. Nah, kan? Bukan dia tidak yakin dengan yang pertama, tapi dia tertutup dengan keyakinan yang baru lagi. Jadi yakin tetap iman ada kita. Makanya jangan dikatakan orang yang melanggar itu langsung imannya tidak ada seperti orang khawarij, enggak. Lemah imanmu. Nah, bagaimana membuatkan ini? Terus ditimbang-timbang. Makanya semakin dia yakin, semakin susah dia meninggalkan keyakinannya lah kalau sudah ketutup dengan yang lainnya berubah. Akhirnya apa? Mengutamakan urusan hanya Padahal yakin juga kerjaan kan bisa ditunda, bisa itu. Bisa ditunda, sunundu, mundur, bisa. Dan istiqomah itu bukan berarti orang harus melazimi pekerjaan tersebut. Mungkin juga dia tidak melakukan, akan tapi karena satu undur Misal, yang biasa hadir di pengajian seperti ini, lalu tiba-tiba dia sakit di rumah, lalu tidak bisa datang, Allah memberikan pahala orang istiqomah. Karena apa? Dia sakit. Artinya apa? Seandainya dia sehat, pasti dia datang. Itu istiqomah. Jadi keyakinan yang perlu dibangun. Yakin terus pahala dari Allah. Makanya Para ulama itu selalu menghimbau dengan riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, himbauan tentang pentingnya majelis ilmu, himbauan tentang keutamaannya majelis ilmu, himbauan tentang pengampunan yang Allah berikan kepada majelis yang hadir di majelis ilmu, rahmat yang Allah turunkan kepada orang yang hadir di majelis ilmu. Terus digugah hati kita. Kemudian setelah itu baru sebab-sebabnya. Siapa itu? Teman. Teman istri, teman Istri merajin ya Allah, tapi suaminya ada ntar dulu. Ya, Besok pagi-pagi harus ke kantor nih. Gitu. Saat pagi-paginya juga masih bisa. Yang lain juga banyak ke kantor. Masih bisa. Tapi godaan akhirnya apa? Ke bawah juga. Ya sudahlah, akhirnya puput, putuslah. Ini namanya perantaranya, teman. Kemudian yang lain itu kendala-kendala itu. Jadi harus ada perencanaan untuk bisa istiqomah itu. Termasuk diantaranya itu sebetulnya fasilitas agar orang bisa istiqomah. Kalau babnya ngaji, ya niat waktu saya beli motor untuk nggak ngaji, benar. Untuk mempermudah karena saya jauh sehingga repot benar kalau saya mau ngaji Bercita-citalah untuk memenuhi dengan fasilitas-fasilitas. Tapi tetap dibangun dengan keyakinan tadi. Sebab fasilitas lengkap, keyakinannya tidak, fasilitasnya untuk yang lainnya. Ada sebab. Mulai dari kawan, sebab. Atau ada sebagian ngomong, orang ngomong, sampai ada bercita-cita. Saya pengen punya rumah dekat sama pondok. Ada orang ngomong begitu. Saya bilang, tidak jaminan. Tetangga pondok pun banyak yang tidak mau ngaji kan. Tidak jaminan kuatkan niatmu dulu biarpun jauh dari pondok tapi kalau semangat datang tuh jauh tuh pagi-pagi sudah ada di pondok itu dengar pengajian ahad pagi sabtu pagi hadir sama yang di sini pun ada orang jauh jadi di dekatnya tempat tidak cuman penting maknanya bagi orang yang punya himmah punya keyakinan ada sebagian saya ingin punya rumah dekat sama masjid biar apa biar bisa sholat masjid setiap saat bagus tapi biarpun dia dekat dengan masjid, kalau keyakinan dan tidak ada, maka tidak bisa melakukan sholat di masjid. Jadi bangun dengan keyakinan, kemudian setelah itu adalah kawannya, pergaulan, perkumpulannya, kemudian sarana-sarana yang bermudah, itu pun kalau bisa kita penuhi. Dengan cara yang halal bersih. Baru nanti muncullah istiqomah. Kemudian yang terakhir, sesuatu yang Allah berikan. Dan itulah hakikat karomah yang sesungguhnya. Sebab orang bicara tentang keramat bisa terbang, bisa ini, eh, apa itu? Keramah yang sesungguhnya adalah orang bisa istiqomah. Sebab istiqomah itu memerangi hawa nafsu. Istiqomah itu paling berat. Orang itu paling enak semaunya dewi. Kalau lagi begini, begini, lagi begitu, begitu. Tapi istiqomah susah. Kudaannya macam-macam. Tapi kalau orang bisa istiqomah, dia akan dapatkan keutamaan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya. Saya kemar eh, kemarin sempat ngobrol bahwa saya sering mengamalkan beberapa doa dan dikir gitu. Tapi kawan saya itu ngomong, kamu kalau dikir atau doa yang sekiranya nyambung dengan Nabi Muhammad. Sedangkan nyambung. Ya, yang yang sekiranya nyambung atau diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad. Sedangkan teks yang saya baca doa itu ada di Majmu Syarif. Itu bagaimana hukumnya doa uh, ya doa atau zikir tersebut. Selain itu, sekarang zamannya Android atau smartphone itu kan ada aplikasi-aplikasi doa-doa atau dikir-dikir tertentu itu bagaimana Buya dalam mengamalkannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doa itu memang sebaik-baik doa adalah yang diajarkan oleh Nabi karena kalimatnya pernah diucapkan oleh Nabi. Tapi jika ada orang yang membuat doa dari dirinya sendiri bukan suatu yang terlarang dan itu banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan bahasa apapun, itu biasanya orang yang sok biasanya sedikit-sedikit sunnah-sunnah ini ah, Biasanya itu ada orang aneh, kalau udah ini bid'ah dan sebagainya nggak ada. Dan insya Allah bukan termasuk seperti itu. Memang benar sebaik-baik doa adalah doa yang pernah dibaca oleh Nabi karena huruf dan lafadznya pernah keluar dan lidahnya Rasulullah. Tapi di saat orang menyusun satu doa, bukan sesuatu yang larang, mana ada larangan untuk menyusun doa? Doa itu boleh disusun baik ditulis atau langsung diucapkan di lidah. Bahkan dengan bahasa apapun. Siapa yang berani mengatakan bid'ah bahasanya? Semoga yang di sini mendapatkan rizki yang banyak. Anak yang soleh-solehah. Kemudian panjang umur. Hatinya bersih, gak saling dengki. Bid'ah! Nabi tidak pernah ngajari doa begitu. gitu. Gak ada itu semuanya. Orang sakit itu. Orang sakit. Dan doa itu adalah panjatannya kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita baca doa yang dibuat oleh para ulama sekalipun, asalkan maknanya benar. Kalau maknanya enggak benar enggak boleh. Maknanya benar, kalau maknanya enggak benar tidak diperkenankan. Dan ulama menyusun doa itu adalah tentu dari niat yang ada di dalam hatinya, kemudian semangat ingin merubah, sehingga doanya itu adalah doa semangat merubah, misalnya ya Allah jauhkan saya dari ini, ini, ini, ini, ini. Itu doa yang dibacakan para ulama. Jadi boleh membuat doa dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi dan para ulama-ulama. Imam Syafi'i punya doa tersendiri. Apalagi Imam Ali Zainal Abidin punya doa tersendiri, khususnya di bulan Rajab istighfar. Ini banyak ulama-ulama punya doa sendiri. Ada? Jadi boleh membaca doa sendiri. Jadi jangan didengar kalau orang kalau tidak sambung dengan Nabi nggak boleh nggak boleh. Lebih baik bener kalimat itu. Sehingga kita punya doa wiridul Fatih kita ambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya dari Nabi. Hanya salam Fatihnya saja yang tidak. Semuanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suruh baca kulwallah Allah dari Nabi, suruh baca Falak Binas dari Nabi, suruh baca Al-Fatihah dari Nabi, suruh baca Amanah Rasul dari Nabi, Subhanallah Alhamdulillah dari Nabi, semuanya dari Nabi itu. Jadi wiridul Fatih semuanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu benar. Cuman makanya yang dari diri kita juga kita beri kesempatan. Apa itu? Doa sendiri-sendiri. Karena kadang-kadang keinginan macam-macam. Macam-macam ada yang pengen utang, ada yang pengen kebanyakan duit, macam-macam. Jadi suruh doa sendiri-sendiri. Ya kan?